Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Para pemirsa Roja TV Dan para pendengar Radio Roja Yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan masih memberikan kita taufik dan juga kesempatan untuk bertemu muka kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang buku Qawaid Fiqhiyah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita manfaatkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas beberapa poin yang berhubungan dengan ilmu kaidah fikih ini. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dari kaidah fikih yang kesimpulannya bahwa kaidah fikih adalah hukum yang umum, hukum yang bersifat universal yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup di dalamnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang faedah dari kaidah faedah dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Dan faedah yang paling penting adalah kita bisa mengetahui hukum-hukum fikih dengan lebih mudah. Karena redaksi kaidah fikih biasanya sangat ringkas. Kita juga sudah membahas tentang sumber kaidah fikih. Dari mana kaidah fikih diambil? Kita telah mempelajari pada kesempatan yang lalu bahwa kaidah fikih ada yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ada yang diambil dari ijtihad para ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah bolehkah seseorang berhujah dengan kaidah fikih ini? Bolehkah kaidah fikih dijadikan sebagai sandaran hukum atau dijadikan sebagai dalil? Maka jawabannya harus diperinci. Ada perincian dalam jawabannya. Dan kita harus melihat sumber kaidah fikih yang kita ketahui tadi. Perinciannya sesuai dengan sumber kaidah fikih dari mana dia diambil. Apabila sumber kaidah fikih tersebut adalah ayat Al-Qur'an, maka jelas ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Karena berhujjah dengan ayat Al-Quran diperbolehkan dan itu hujah yang paling kuat. Begitu pula apabila sumbernya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya sama dengan berhujah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hujah yang paling kuat yang kedua setelah Al-Qur'an. Apabila kaidah fikih sumbernya adalah dari ringkasan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ringkasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga hukumnya sama. Boleh berhujah dengan kaedah-kaedah fikih yang yang seperti ini. Seperti misalnya kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tidak ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini, tidak ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini. Tapi para ulama ya menyimpulkan kaedah ini dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdalil dengan kaidah ini sama dengan berdalil dengan hadis-hadis yang menjadi sandaran kaidah fikih ini. Sehingga boleh berdalil dengan kaidah fikih yang disimpulkan dari ayat-ayat maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apabila kaedah-kaedah fikih tersebut berasal dari ijtihad para ulama, maka hukumnya sesuai dengan ijtihad tersebut. Apabila ijtihadnya sesuai dengan dalil, maka dibolehkan untuk berhujjah dengan kaidah tersebut. Apabila ijtihadnya tidak sesuai dengan dalil, ada dalil-dalil yang menentangnya atau bertentangan dengannya, maka tidak boleh berdalil dengan kaedah-kaedah fikih tersebut. Apabila kaedah fikih disepakati oleh para ulama, jelas ini dibolehkan untuk dijadikan sebagai hujjah walaupun itu ijtihad para ulama. Tapi karena sudah disepakati oleh para ulama, maka dibolehkan berdalil dengan kaidah tersebut. Sebagaimana berdalil dengan ijma para ulama. Iya. Berbeda kalau kaidah fikih tersebut <clears throat> diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak boleh tidak boleh kita berhujjah dengan kaidah tersebut. Di antara contohnya misalnya ya, ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya kaidah yang menjelaskan tentang al-aslu fil abwal an-najasah. Pada asalnya hukum kencing ya semua kencing adalah najis. Pada asalnya semua kencing itu dihukumi najis. Ada kaedah seperti ini. Tapi ternyata para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sehingga orang yang berpendapat dengan kaedah ini tidak bisa menjadikan dalil. Karena apa? Tidak bisa menjadikan kaedah ini sebagai dalil karena para ulama berbeda pendapat dalam dalam masalah tersebut. Contohnya lagi misalnya ada kaidah yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan dalam syariat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ini kaidah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama sehingga tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk berdiskusi dengan orang lain. Untuk diri dia sendiri yang berpendapat dengan <clears throat> kaidah tersebut tidak masalah. Tapi ketika berdalil atau berdiskusi dengan orang lain, dia tidak bisa memaksakan kaidah tersebut atau menggunakan kaidah tersebut untuk untuk dalil yang dia sebutkan kepada lawan bicaranya. Kemudian ada kaidah lagi juga yang diperselisihkan oleh para ulama, contohnya faqidut tahuraini yu'idus shalah. Orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, dia wajib sholat di waktu itu tapi dia harus mengulangi sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya. Ada kaidah seperti ini dalam madhab syafi'i. Disebutkan oleh sebagian ulama syafi'iyah. Tapi kaidah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga kita tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah yang seperti ini sebagai hujjah. Karena lawan bicara kita belum tentu menyetujui kaidah tersebut. Sehingga kaidah-kaidah yang seperti ini hanya sebagai penguat saja, tidak bisa menjadi sandaran-sandaran hukum. Inilah perincian <clears throat> dari jawaban apakah kita boleh menggunakan kaidah fikih sebagai dalil. Tadi ya, diperinci menjadi tiga apabila kaidah tersebut benar-benar redaksinya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dibolehkan menggunakannya sebagai hujjah. Yang kedua, apabila kaidah fikih tersebut merupakan kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja redaksinya lebih ringkas, maka ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga, apabila kaidah fikih tersebut berasal dari ijtihad para ulama, maka kita lihat ijtihadnya. Apakah ijtihad tersebut sesuai dengan dalil? Kalau iya, maka boleh. Kita lihat ijtihadnya, apakah disepakati oleh para ulama? Kalau iya, maka bisa jadikan sebagai hujjah. Kalau ijtihadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai sebagai hujjah. Inilah kesimpulan dari masalah apakah kita boleh berdalil dengan kaidah fikih ataukah tidak. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Sudah maklum kita ketahui bersama bahwa kaidah fikih ya adalah disiplin ilmu tertentu dan disiplin ilmu ini belum ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sumber dari disiplin ilmu ini sudah ada sejak mulai turunnya ayat, mulai turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber dari kaidah fikih sumber utamanya adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para ulama, kemudian perkataan-perkataan para sahabat Nabi, kemudian perkataan-perkataan para ulama. Sehingga kaidah fikih sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja belum dibukukan, belum dikumpulkan, belum dibahas secara sistematis dalam sebuah buku. Sehingga di zaman dahulu ya, orang tidak bisa langsung belajar kaidah fikih secara khusus karena memang belum ada ulama-ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut. Belum ada ulama-ulama yang menyimpulkan kaedah-kaedah tersebut dari sumber-sumbernya. Kemudian ya setelah berjalan waktu yang panjang ya maka beberapa ulama mengumpulkan kaedah-kaedah fikih tersebut dan membahasnya. Orang yang pertama kali diketahui mengumpulkan kaedah-kaedah fikih adalah Imam Abu Tahir Ad-Dabbas. Seorang imam dari madhab Hanafi. Dan beliau hidup di abad keempat Hijriah. Inilah imam yang pertama kali diketahui ya, mengumpulkan kaedah kaidah fikih. Hanya saja beliau tidak membukukannya. Beliau ketika itu diketahui mengumpulkan kaidah-kaidah fikih ini tapi dalam hafalannya. Ada orang yang mengetahuinya karena Imam Abu Tahir Ad-Dabbas ini selalu mengulang-ulang ya kaedah-kaedah fikih tersebut di salah satu masjidnya. Kemudian ada yang ada yang mendengarnya dan akhirnya menuliskannya. Tapi Imam Abu Tahir Ad-Dabbas sendiri tidak menuliskan kaedah-kaedah tersebut karena beliau seorang ulama yang yang tunanetra. Kemudian ya, setelah itu banyak ulama-ulama yang lain seperti Al-Karhi. Ini juga dari dari mazhab Hanafi. Beliau mengumpulkan juga kaidah-kaidah fikih dan mengumpulkannya lebih lebih banyak. Kemudian ulama-ulama dari mazhab lainnya mulai mengumpulkan juga, ya. Di antaranya misalnya Al-Ala'i, di antaranya Tajuddin As-Subki dari mazhab Syafi'i, di antaranya Imam As-Suyuti, dari mazhab Syafi'i juga, di antaranya Al-Qarafi dari mazhab Maliki, di antaranya lagi ya Az-Zarkashi dari mazhab Syafi'i, di antaranya lagi Ibnu Rajab dalam mazhab dari mazhab hambari, di antaranya lagi misalnya Ibnu Nujaim ya dari mazhab Hanafi dan banyak ulama-ulama yang lainnya yang mereka menulis buku tentang ilmu kaidah fikih ini dengan khusus beserta beserta contoh-contohnya yang yang sangat sangat banyak. <clears throat> Inilah ya sejarah singkat tentang kaidah fikih ya, ilmu kaidah fikih. Bagaimana ilmu ini akhirnya dibukukan. Pertamanya dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan e, sumber-sumber yang muncul sumber-sumber yang digunakan untuk kaidah fikih ini ya sebagai sumber utama kaidah kaidah fikih ada Al-Qur'an ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ijma' para ulama, kemudian perkataan para sahabat, kemudian perkataan para imam, ya. Dan akhirnya ulama-ulama setelahnya membukukan dan menyimpulkan kaidah fikih dalam buku-buku yang khusus dan mereka menyebutkan banyak misal-misalnya ya, banyak contoh-contohnya. Kemudian poin yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah macam-macam kaidah fikih. Kaidah fikih ini ya ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, kaidah fikih ditinjau dari sumbernya. Kaidah fikih ini ditinjau dari sumbernya ada bermacam-macam. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya yaitu sumber-sumber kaidah fikih. Ya. Ada kaidah fikih yang redaksinya sama dengan ayat di dalam Al-Qur'an atau sama redaksinya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah fikih yang pertama. Sesuai dengan sumbernya. Kaidah fikih yang kedua ditinjau dari sumbernya adalah kaidah fikih yang disimpulkan dari ayat di dalam Al-Qur'an atau disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis kaidah fikih yang ketiga dilihat dari sumbernya adalah kaidah fikih yang bersumber dari ijtihad para para ulama. Kemudian jenis kaidah fikih ditinjau dari keluasan pembahasannya. Ya, ada bermacam-macam kaidah fikih ditinjau dari keluasan pembahasannya. Ada kaidah fikih yang sangat luas sekali pembahasannya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Ya, al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Kaidah yang bersifat universal, yang besar. Dan biasanya para ulama menyebutkan lima kaidah utama. Ya, lima kaidah utama. Yang pertama, kaidah innamal a'malu binniyat atau biasa mereka ya ganti dengan redaksi al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang kedua adalah kaidah al yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian yang ketiga kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir bahwa kesulitan ya bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah kaidah al-'adatu muhakkamah. Bahwa adat kebiasaan orang itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sandaran keputusan. Ya. Inilah lima kaidah yang sangat luas sekali cakupannya. Bisa masuk dalam semua bab fikih. Makanya sampai dikatakan al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Kaidah yang universal yang universal dan paling besar cakupannya. Karena sangat banyaknya masalah-masalah fikih yang dicakup oleh lima kaidah ini. Kemudian jenis kaidah yang kedua dilihat dari luas luasnya cakupan kaidah adalah kaidah-kaidah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-qawaid al-kulliyah. Kaidah yang universal, tidak ada tambahan besarnya. Tapi kaidah yang universal, kaidah yang umum. Cakupannya luas, tapi tidak seluas lima kaidah tadi. Ya. Cakupannya luas tapi tidak seluas yang pertama yang kubro, yang besar tadi. Yang jumlahnya lima kaidah. Kawaid kulliyah ini atau kaidah yang umum dan luas ini banyak ya yang tidak sampai pada derajat lima kaedah yang utama tadi ini banyak. Contohnya misalnya, i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan perkataan punya makna itu lebih baik daripada membuangnya, menjadikannya tidak bermakna. Ini cakupannya luas, ya cakupannya sangat sangat luas. E, contohnya misalnya saya wasiatkan harta ini nanti setelah aku meninggal ya sepertiganya untuk si Zaid untuk si Zaid kemudian orang itu meninggal ternyata <clears throat> Zaid ini tidak ada di keluarganya atau di kerabatnya yang bukan ahli waris. Tidak ada. Adanya orang lain. Orang lain yang hidup di desa tersebut. Dan orang ini tidak dekat dengan mayit. Orang ini tidak dekat dengan mayit. Maka dalam keadaan seperti ini ya kita menggunakan wasiatnya tersebut dan mengatakan bahwa Z ini yang dimaksud adalah si fulan si fulan yang ada di desanya walaupun dia tidak kerabatnya walaupun dia tidak dikenal dekat dengan orang yang meninggal tersebut yang berwasiat karena apa? Karena kaidah ini. I'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan perkataan seseorang itu bermakna ada maknanya itu lebih baik daripada menjadikannya tidak bermakna daripada tidak menganggapnya sama sekali ya seperti orang ini ya apabila ya wasiat tersebut dikhususkan untuk kerabatnya saja, maka wasiatnya akan batal. Selama bisa menjadikan wasiat tersebut dilaksanakan, ya, dan sesuai dengan redaksinya, maka itu yang dilakukan. Dikasihkan kepada orang yang bernama Zaid walaupun Zaid tersebut tidak dekat dengan mayit, walaupun Zaid tersebut bukan kerabatnya mayit. Tapi karena ingin menggunakan wasiat ini bisa bermakna, maka itu yang yang dilakukan. Ini kaidah yang besar ya, i'malul kalam aula min ihmalihi. Kemudian di antara kaidah yang masuk dalam kaidah kulliyah, kaidah yang luas cakupannya, tapi tidak seluas lima kaidah yang pertama adalah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah atau menjauhkan diri dari mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat apabila ada maslahah dan mafsadah yang bertentangan dan kita lihat berimbang antara mafsadah dan maslahatnya maka yang kita dahulukan kita menolak menolak mafsadah walaupun kita tidak bisa mendatangkan maslahat yang kita inginkan karena mafsadah dan maslahatnya berimbang atau selisihnya hanya sedikit saja. Maka di sini digunakan kaedah ini. Dan kaedah ini ya, cakupannya luas. Dalam semua keadaan, dalam semua masalah, ya. Digunakan kaedah ini. Apabila kita ya di, di depan kita ada pilihan. Kalau kita pilih ini, mafsadahnya seperti ini, seperti ini. Maslahatnya seperti ini, seperti ini. Kita timbang-timbang, ternyata berimbang atau selisihnya sedikit. Maka di sini kita mendahulukan menjauhkan diri dari mafsadah yang ada. Ustaz, bagaimana kalau maslahatnya besar? Ada mafsadahnya tapi kecil. Kita dahulukan mendahulukan maslahat. Kalau maslahatnya jauh lebih besar. Kalau masih berimbang atau selisih yang sedikit, ya. Maka kita pakai kaidah ini yaitu menjauhkan diri dari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kalau maslahatnya jauh lebih besar, ya, maka tetap kita dahulukan mendatangkan maslahat. Karena mafsadah yang sedikit tersebut ya, kita anggap seakan-akan tidak tidak ada. Ya. Dan banyak ya contoh-contoh masalah yang yang seperti ini. Misalnya seperti apabila ya kita kelaparan. Kemudian tidak ada pilihan di depan kita kecuali memakan sesuatu yang diharamkan atau kita akan pingsan atau bahkan akan mati. Maka kita memakan sesuatu yang diharamkan untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya ini ada mafsadah, ada maslahat. Maslahatnya adalah menjaga jiwa kita. Mafsadahnya kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maslahatnya jauh lebih besar. Maka yang seperti ini kita dahulukan mendatangkan maslahat karena mafsadahnya kecil dan akhirnya dianggap seakan-akan tidak ada. Contohnya lagi kaidah yang seperti ini, kaidah kuliah, ya, cakupannya luas dalam semua bab fikih ya. Namun tidak seluas yang pertama adalah kaidah idajtama al halal wal haram al haram. Apabila halal ya ada sesuatu yang halal, ada unsur halal dan unsur haram berkumpul maka dimenangkan yang haramnya dimenangkan yang haramnya harus kita tinggalkan. Para ulama mencontohkan misalnya ya ada ya keledai ya kawin dengan kuda misalnya. Anaknya ya peranakannya ini diharamkan. Kenapa demikian? Karena di sini ada campuran antara halal dan haram. Maka tidak diperbolehkan. Contohnya lagi misalnya ada seorang wanita yang kita ragu apakah dia saudari sepersusuan ataukah tidak. Ini ada campuran antara halal dan haram. Kalau dia saudari perempuan berarti haram untuk dinikahi. Kalau dia bukan saudari dari sepersusuan dan bukan saudari kandung juga, maka halal untuk dinikahi. Di sini ada halal dan haram. Dan bercampur di situ sehingga kita harus menjauhinya. Kita harus meninggalkannya. Karena ada percampuran antara halal dan haram ini. Begitu pula dalam makanan. Dalam makanan misalnya ya kita ragu apakah makanan ini di dalamnya pada kandungan babinya ataukah tidak. Ada campuran antara halal dan haram. Maka kalau memang ya ada indikasi kuat di sana ada babinya ya walaupun kita belum yakin ya maka kita harus menjauhinya. Atau misalnya makanannya benar-benar dicampur. Ada daging babi di situ, tapi tidak hanya daging babi saja. Ada daging-daging yang lain dicampur dalam satu masakan, ya. Maka kita tidak boleh memakannya. Atau benar-benar diolah jadi satu. Daging babi dicampur dengan daging sapi. Dicampur dalam satu olahan. <clears throat> Maka ini menjadi haram, ya. Menjadi haram karena apa? Ada campuran antara halal dan dan haram. Ya, ini banyak ya, tidak hanya pada hal-hal yang eh, bisa kita indra, tapi juga pada hal-hal yang yang selainnya. Kemudian di antara kaidah tersebut juga adalah at-tabi'u at-tabi'u tabi'. Ya. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama sama dengan sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama dengan sesuatu yang diikuti. Ya, misalnya teras masjid. Ya. Teras masjid ini hukumnya mengikuti masjid. Kenapa demikian? Karena teras ini mengikuti masjid. Ya. Maka hukumnya juga mengikuti mengikuti masjid. Ini banyak seperti ini ya. Banyak seperti ini. Tidak hanya masalah masjid saja. Tapi juga masalah-masalah yang yang lainnya. Misalnya ketika kita menjual sepeda motor menjual sepeda motor. Dan di sepeda motor tersebut ya ada hal-hal yang mengikutinya. Misalnya ya ada kelengkapan-kelengkapan, ada kuncinya, ya, ada aksesorisnya, ya. Kalau kita jual, maka pada asalnya yang mengikuti sepeda motor tersebut ya yang ada di sepeda motor tersebut walaupun sebenarnya bukan dari dia ya itu pada asalnya masuk dalam jual beli. Kecuali kalau kita kecualikan. Kalau kita keluarkan ya. Saya jual motor ini tapi yang ini tidak saya jual ya. Ini saya ambil, ini saya ambil. Kalau dikecualikan seperti itu maka baru keluar ya. Baru tidak masuk hukumnya. Kalau tidak dikecualikan maka maka masuk dalam jual beli. Ya. Ini termasuk di antara penerapan dari kaidah at-tabi'u tabi'un. Ya. Sesuatu yang mengikuti hukumnya ya sama dengan sesuatu yang diikuti. Menjual rumah misalnya. Menjual rumah. Di sana ada perabotannya. Ada perabotannya. Kalau tidak dikecualikan perabotannya, maka perabotannya masuk dalam masuk dalam jual beli terutama perabotan-perabotan yang inti. Ya, ini masuk dalam dalam akad jual beli. Kecuali kalau dikecualikan oleh penjualnya, ya. Karena kaidah at-tabi'u tabi'un bahwa sesuatu yang mengikuti itu hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Menjual tanah misalnya. Di atas tanah tersebut ada pohon-pohon. Ya. Pada asalnya pohon-pohon tersebut hukumnya mengikuti tanahnya. Makanya kalau ada jual beli tanah, ya pada asalnya pohon-pohon yang ada di atasnya masuk dalam jual beli kecuali kalau dikecualikan oleh si si penjual sehingga dia keluar karena <clears throat> kata-katanya yang tegas tadi ya itu lebih didahulukan daripada kaidah umum seperti ini. Ini jenis yang kedua dari kaidah-kaidah umum yang cakupannya luas. Masalah-masalah yang dicakupnya sangat banyak sekali. Tapi tidak tidak sampai pada derajat yang pertama tadi. Yang lima kaidah utama tadi. Jenis yang ketiga adalah kaidah yang cakupannya sempit. Kaidah yang cakupannya sempit. Dan ini juga ada beberapa kaidah yang seperti ini. Kebanyakan dari jenis ini adalah yang dinamakan oleh para ulama ad-dawabit al-fiqhiyah atau dawabitun fiqhi yaitu kaidah yang berhubungan dengan bab-bab tertentu. Makanya cakupannya dia lebih lebih sempit karena pada bab-bab tertentu saja. Ada juga yang tidak khusus pada bab tertentu tapi memang masalah yang dicakupnya sedikit. Masalah yang dicakupnya sedikit. Saya misalkan ya di sini saya misalkan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia dihukum. Dia mendapatkan hukuman tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Ini kaidah fikih. Dan ini tidak hanya satu bab. Tidak hanya ter tidak hanya cakupannya dalam satu bab saja, tapi dalam beberapa bab. Tapi masalahnya sedikit masalah yang bisa menjadi contoh kaidah ini sedikit. Ya. Para ulama ada yang mencontohkan tentang orang yang membunuh. Orang yang membunuh misalnya saudaranya. Padahal kalau dia tidak membunuhnya dan orang itu mati, dia jadi ahli waris misalnya. Kemudian dia membunuhnya. Maka dia dihukum dia mendapatkan hukuman bahwa dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Karena dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya dengan warisannya padahal belum waktunya. Akhirnya mendapatkan hukuman diharamkan dari warisan orang tersebut ya. Contoh lainnya, misalnya, ya, ada orang, seorang anak, membunuh ayahnya. Karena dia melihat ayahnya punya harta warisan yang sangat banyak. Dia tergesa-gesa ingin mendapatkan harta yang banyak tersebut. Akhirnya dia buat ya, dia buat suatu rencana yang dengan rencana tersebut ayahnya meninggal. Akhirnya ayahnya benar-benar mati. Ya. Selidik punya selidik ya, ketika diteliti ternyata anak tersebutlah yang menjadikan ayahnya meninggal. Maka kalau keadaannya demikian ya, maka dia diharamkan mengambil warisannya ya dia tidak berhak dengan harta warisnya sedikit pun karena dia tergesa-gesa mendapatkan harta warisan sebelum waktunya contoh dari kaidah ini ya sedikit tidak sebanyak kaidah-kaidah yang kuliah atau yang kuliah kubro contoh lain misalnya dan ini masuk dalam istilah dhabit fiqhi, yaitu kaidah yang khusus pada bab fikih tertentu. Misalnya al-aslu filma ma at-taharah. Pada asalnya air itu suci. Semua air suci. Kalau tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa air tersebut najis. Ini ya, kaedah ini hanya mencakup masalah air saja. Karena memang kaedahnya masalah masalah air. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah dhabitun fiqhi. Kaidah yang khusus menjelaskan bab tertentu saja. Sehingga setiap air yang kita tidak tahu, kita tidak yakin akan kenajisannya, maka kita hukumi sebagai air yang yang suci. Kita misalnya melihat ada di salah satu <clears throat> sisi luar rumah ada seember air di luar rumah. Kemudian kita tidak tahu apakah air tersebut najis atau suci. Dan kita tidak melihat ada indikasi-indikasi yang menjadikannya najis. Maka kita hukumi air tersebut suci. Bisa kita pakai untuk misalnya berwudu. Ya. Di kamar mandi juga demikian. Ya, misalnya di kamar mandi, ya kita masuk kamar mandi. Kemudian kita ya di kamar mandi tersebut wudhu kecipratan ya ada air dari bawah menyiprat e, ke ke baju kita misalnya selama kita tidak tahu bahwa ya asalnya lantai kamar mandi tersebut najis ya maka kita harus mengambil kaidah ini bahwa air yang terciprat itu juga suci karena kita tidak tahu ada indikasi yang menajiskannya ini kaidah annal asla innal asla fil ma at tahara Pada asalnya semua air itu suci. Contohnya lagi misalnya la yata'ayyanu istiqbalul qiblah illa ala man ayanaha. Ya. Tidak wajib لا يتعين استقبال القبلة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا على من man tidak diwajibkan untuk menghadap ke zat Ka'bah ya ke zat kiblah kecuali orang yang melihatnya ini kaidah masalah menghadap kiblat saja. Ya. Tidak membicarakan masalah bab-bab yang lainnya. Sehingga cakupan masalahnya juga sempit ya, tidak seperti kaidah-kaidah yang yang pertama dan yang kedua. Sehingga ketika kita di Indonesia misalnya ya, kita tidak melihat Ka'bah. Kita tidak melihat kiblat kita. Maka tidak wajib bagi kita untuk ya harus tepat dengan zat Ka'bahnya, tidak. Ya. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Karena kita di Indonesia, maka arah tempat Ka'bah adalah ke barat. Ya. Maka ini yang menjadi kewajiban kita. Kita misalnya ya, ketika dihitung atau diteliti ternyata arah kita tidak tepat mengenai arah Ka'bahnya, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah karena kewajiban kita bukan bukan menghadap ke zat Ka'bahnya, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah bukan menghadap ke menghadap ke zat Ka'bahnya. Ya. Ini eh, kaidah fikih yang yang cakupannya tidak tidak luas karena membahas masalah masalah tertentu ter, tertentu saja ya inilah macam-macam kaidah dilihat dari dilihat dari e, luasnya cakupan kaidah tersebut kemudian ya ada jenis-jenis kaidah dilihat dari apakah kaidah tersebut disepakati oleh para ulama ataukah tidak ya ada kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama Contohnya adalah kaidah yang lima tadi. Kaidah lima yang inti tadi, ya, itu disepakati oleh para ulama. Ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dan ini juga banyak ya kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh oleh para ulama, ya. Contohnya tadi ya, al-aslu fil abwal an-najasah. Pada asalnya semua kencing itu najis. Ini diperselisihkan oleh oleh para ulama. Ya. Contohnya lagi misalnya al-jum'ah zuhrun maksur bahwa solat Jum'ah ya salat Jum'ah sebenarnya adalah solat zuhur yang dipersingkat ada kaidah ya dari sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan demikian tapi ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama lain yang mengatakan itu bukan sholat duhur yang dipersingkat, tapi itu adalah sholat yang berdiri sendiri. Dia bukan sholat duhur, tapi dia sholat jum'ah. Ya. Para ulama berselisih dalam masalah itu. Seperti misalnya al-ibratu fil uqud. Al-ibratu fil uqud haqaikuha misalnya ya yang dilihat dalam masalah akad itu hakikatnya bukan redaksi ucapannya tapi hakikatnya bagaimana maka itu yang yang dianggap ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama ya ulama-ulama syafi'iyah juga berselisih dalam masalah masalah ini ya ini kaedah-kaedah yang diperselisihkan. Dilihat dari apakah kaedah tersebut disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan, kaedah fikih terbagi menjadi menjadi dua. <clears throat> Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang cara penyusunan atau pembukuan ilmu kaidah fikih. Para ulama rahimahumullahu jami'an ketika mereka membukukan ilmu kaidah fikih ini ya mereka membukukannya dengan cara yang bermacam-macam ada banyak cara <clears throat> yang diambil oleh para ulama atau dipilih oleh para ulama untuk membukukan ilmu kaidah fikih ya ada cara yang pertama adalah cara dengan mendahulukan kaedah-kaedah yang paling besar cakupannya. Jadi melihat cakupan kaedah fikih. Yang pertama didahulukan kaedah yang paling besar cakupannya. Kemudian yang kedua yang lebih kecil dari itu, yang ketiga yang lebih kecil lagi bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memilih cara ini. Di antara kitab-kitab yang dikarang dengan cara ini adalah kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ya, kitab-kitab yang memakai nama Ashbah wan Nadhair, ya rata-rata memakai cara ini. Yang didahulukan yang pertama adalah kaidah yang yang lima tadi biasanya. Karena itulah kaidah yang paling besar cakupannya dan masuk dalam hampir semua bab fikih. Kemudian yang kedua yang mereka bahas biasanya al-qawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah yang kulliyah, yang universal, yang cakupannya luas tapi tidak seluas yang pertama. Kemudian yang berikutnya biasanya yang dibahas adalah kaidah-kaidah yang yang lebih sempit lagi. Mereka menamakan dengan qawaid khasah, ya. Ada yang menamakan dengan al-qawaid al khasah kaidah-kaidah khusus karena cakupannya memang memang tidak luas ya. Seperti as-subki ya, as-subki ya. Ketika e, membahas tentang kaidah-kaidah yang cakupannya tidak luas ini, beliau membuat bab yang beliau beri nama al-qawaid al-khassah kaedah-kaedah yang yang khusus. Al-Ashbah wa Nadhair ini banyak yang ngarangnya dengan nama seperti ini. Seperti eh, As-Subki Tajuddin As-Subki dari ulama Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab yang beliau beri nama Al-Ashbah wa Nadhair. Seperti misalnya As-Suyuti atau As-Siyuti. Ya, beliau dari ulama Syafi'iyah juga di abad ke-10 Hijriah, beliau mengarang kitab Kaidah Fikih dengan nama Al-Ashbah wan Nadhair. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim ini adalah ulama besar dalam mazhab Hanafi. Beliau mengarang kitab dalam kaidah fikih dengan dengan nama al-ashbah wan nadhair. Ya. Dan urutannya biasanya seperti itu. Urutan ketiga kitab ini seperti itu, ya. Kaidah yang kubra, kuliah kubra yang paling besar, paling banyak cakupannya. Kemudian kaidah kuliah, ya. Dia kaidah yang sangat luas tapi selain lima tadi, kemudian setelah itu kaidah khasah kaidah-kaidah yang cakupannya sedikit ya, kaidah-kaidah kecil. Ini cara penulisan ilmu kaidah fikih yang pertama. Ada ulama-ulama lain yang memilih cara yang kedua. Cara yang kedua adalah mengurutkan kaedah-kaedah fikih dengan urutan abjad. Ya. Diurutkan dengan urutan abjad. Jadi misalnya yang awalnya alif atau hamzah ya itu didahulukan. Misalnya kaidah innamal a'malu bin niyat didahulukan. Al umur bimaqasidiha didahulukan karena permulaannya ya alif atau hamzah. Al yaqin la yazulu bisyak itu di di huruf ya. Dia akhir Ad-dararu yuzal dibahas di huruf dot. Al-adatu muhakkamah dibahas di huruf ain. Seperti itu ya. Sesuai dengan urutan abjadnya. Kalau diawali dengan huruf yang awal maka diawalkan. Kalau diawali dengan huruf yang akhir maka diakhirkan. Para ulama yang menulis ilmu kaidah fikih. Dengan cara ini diantaranya adalah Az-Zarkashi. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan Az-Zarkashi ini orang yang pertama kali mengumpulkan kaedah-kaedah fikih dengan cara ini. Dalam kitab beliau, Al-Manthur fil Qawa'id. Di antara ulama juga yang mengumpulkan kaidah fikih dengan cara atau metode seperti ini adalah Abu Sa'id Al-Khadimi dari madhab Hanafi. Dalam kitab beliau, Majami'ul Haqa'iq. Ya, Majami'ul Haqa'iq. Ini cara yang kedua ya. Dan sekarang ya ada ulama-ulama ya yang <clears throat> menulis kaidah-kaidah fikih dengan cara ini. Di antaranya ya Mausu'atul Qawaidil Fiqhiyah ya. Punyanya atau karangan Syekh yang bernama atau yang ya, berjuluk Al-Burnu. Ya. Kitabnya sangat besar dan mengumpulkannya dengan urutan abjadi. Kenapa diurutkan dengan urutan abjadi? Ya, agar tidak ada pengulangan tidak ada pengulangan dalam dalam kaidah tersebut ya. Dan lebih mudah untuk mencarinya. Misalnya kita tahu kaidah berawalan huruf dot, langsung kita ke huruf dot kita cari. Ya. Lebih mudah untuk sampai ke kaidah tertentu. Yang kedua tidak ada pengulangan. Cara yang ketiga dari penyusunan ilmu kaidah fikih adalah mengurutkan kaidah fikih sesuai dengan urutan bab fikih. Sesuai dengan urutan bab fikih. Misalnya dikumpulkan kaidah-kaidah fikih yang membahas tentang taharah. Dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu menginjak ke bab misalnya selanjutnya babus shalah dikumpulkan kaidah-kaidah fikih yang membahas tentang sholat. Kemudian tentang zakat juga ada kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan zakat. Begitu seterusnya. Ini ada ya beberapa buku atau kitab kaidah fikih yang membahas kaidah fikih dengan cara seperti ini. Di antaranya adalah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau beri nama Al-Qawaid An-Nuraniyah. Di antara kitab yang memakai cara, cara ini adalah kitabnya Al-Maqqari. Kitabnya Al-Maqqari dari mazhab Maliki yang beliau kasih nama ya, beliau beliau beri judul kitabnya Al-Qawaid. Ya. Caranya seperti itu. Metodenya, metodenya adalah menyebutkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kitab-kitab fikih, berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih. Ya. Cara yang seperti ini memudahkan seseorang untuk melihat kaedah-kaedah fikih sesuai dengan babnya. Tapi kelemahannya kaedah-kaedah fikih tersebut akan berulang-ulang. Ya. Karena ada kaedah fikih yang memang mencakup semua bab fikih atau hampir semua bab fikih sehingga kaidah tersebut harus diulang-ulang di setiap bab. Ini kelemahannya, tapi kelebihannya ya kita bisa ya ketika masuk ke dalam bab fikih tertentu kita bisa melihat kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan bab tersebut. Termasuk di antara kitab yang membahas kaidah fikih dengan cara seperti ini adalah kitabnya Ibnu Khatib Ad-Dahsyah yang beliau ya beri nama kitabnya Mukhtasar Qawaidil Ala'i ya Mukhtasar Qawaidil Ala'i ini juga pembahasannya seperti itu ya e, menjelaskan kaidah fikih sesuai dengan bab-bab dalam kitab fikih kemudian yang keempat ada ya buku-buku yang mengumpulkan kaidah fikih sesuai dengan sumbernya. Ya, sesuai dengan sumbernya. Ada kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an didahulukan. Kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Kemudian kaidah fikih yang bersumber misalnya dari ijma, Kemudian dari perkataan sahabat, begitu, ya. Di dikumpulkan sesuai dengan sumber-sumbernya. Ya. Ini juga ada cara yang yang seperti ini sebagaimana disebutkan dalam dalam buku ini. Kemudian cara yang kelima yang terakhir adalah mengumpulkan kaidah fikih dengan tanpa memperhatikan urutan sama sekali. Ya tanpa memperhatikan urutan sama sekali. Jadi muallifnya atau penulisnya ya tidak menggunakan metode tertentu dalam mengumpulkan kaidah fikih tersebut. Di antara yang menulis kitab kaidah fikih dengan metode ini adalah Al-Karhi dalam kitabnya Usulul Karhi. Ya. Tidak ada urutan tertentu dalam kitab tersebut. Tapi beliau memang ingin mengumpulkan kaedah-kaedah yang beliau anggap penting saja. Dikumpulkan tanpa urutan tertentu. Di antaranya juga ya, kitabnya ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Ad-Dabbusi. Beliau punya kitab Taksisun Nazar. Ya. Taksisun Nazar. Ini termasuk di antara kitab kaidah fikih yang awal-awal ya. Dan ini tidak ada urutan tertentunya. Beliau mengumpulkan kaidah fikih mungkin yang beliau anggap itu yang paling penting, beliau kumpulkan. Kemudian di antaranya adalah kitabnya Al-Qarafi. Al-Qarafi punya kitab Al-Furuq. Ya, Al-Furuq. Ini kitab yang sangat masyur. Di situ banyak sekali kaidah fikih dan tidak ada urutan tertentu. Ya. Inilah ya cara para ulama, metode para ulama dalam menyusun e, kaidah-kaidah fikih. Ya. Kita sebutkan tadi ada lima cara. Cara yang pertama melihat luasnya, luasnya cakupan kaidah tersebut. Cara yang kedua melihat e, kaidah tersebut disusun secara e, tertibul fiqhi ya sebagaimana kitab fikih sebagaimana kitab fikih disusun seperti itu kemudian cara yang ketiga adalah yang hijai yang disusun dengan urutan abjad kemudian cara yang keempat disusun dengan melihat sumbernya Kemudian cara yang kelima ya, yang disusun tanpa e, melihat tanpa aturan tertentu, tanpa urutan tertentu. Hanya dikumpulkan saja dalam dalam buku tersebut ya. Inilah e, yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan para pendengar ya Radio Roja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 Untuk Anda yang bertanya, bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 dan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Namun saat kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan. Ada seorang dai yang menggunakan kaidah darul mafasid damun ala jambi uh, eh, masolih di mana ketika dia ditanyakan tentang masalah seorang yang keluar dari pekerjaannya di tempat riba ya, eh, dengan alasan uh, karena dia bekerja tersebut dan dia tinggalkan sehingga belum mendapatkan penggantinya kalau kata dia seharusnya dia tetap, dia tetap bekerja di tempat itu sambil menunggu uh, usaha yang lain baru dia tinggalkan tempat dia bekerja yang ada ribanya saat bagaimana dengan kaidah ini dan lalu dia memberikan contoh kaidahnya sebagaimana uh, kita memakan daging bangkai babi yang diperbolehkan saat silakan Ustaz dalam masalah-masalah ya kaidah-kaidah fikih ini ya. Kita harus tahu bahwa kaidah fikih ini adalah e, ibaratnya dalil umum. Ibaratnya adalah dalil umum. Sehingga dalil umum tersebut ya akan diakhirkan apabila ada dalil-dalil khusus yang bertentangan dengan dalil umum. Ya. Makanya dalam usul fikih ya ada kaidah yang mengatakan al khasu muqaddamun alal am. Dalil yang khusus itu didahulukan daripada dalil-dalil yang yang umum. Dan kaidah fikih ya, itu seperti dalil umum. Atau bahkan bisa dikatakan bahwa kaidah fikih itu adalah dalil umum. Makanya dia e, hakikat dari kaidah fikih adalah hukum-hukum yang universal, hukum-hukum yang umum yang bisa digunakan untuk mengetahui masalah-masalah fikih yang dicakupnya. Sehingga kaidah fikih adalah dalil umum. Apabila ada dalil khusus yang bertentangan dengan dalil umum tersebut, maka yang dimenangkan adalah dalil dalil khususnya. Yang didahulukan dalil khususnya. Permasalahan yang ditanyakan itu di situ ada sebenarnya ada pertentangan antara dalil umum dengan dalil khusus ya kalau yang di situ yang ditanyakan tadi ya dalil khususnya adalah larangan riba larangan melakukan riba ini dalil khusus karena memang lebih khusus daripada misalnya membolehkan seseorang untuk e, memakan e, bangkai misalnya itu umum ya itu umum Ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang di, diharamkan sebenarnya. Ini dalil umum. Sedangkan meninggalkan wajibnya meninggalkan riba, ya, ini dalil khusus. Sehingga orang tersebut memang harus meninggalkan riba ketika dia tahu ya, ketika dia tahu bahwa riba tersebut adalah dosa besar. Ya. Belum lagi dia sebenarnya tidak bisa menggunakan kaidah tersebut ya, bahwa darurat bisa membolehkan sesuatu yang yang diharamkan sebenarnya. Karena sebenarnya orang bisa hidup tanpa riba. Orang bisa hidup tanpa riba. Allah tidaklah mengharamkan riba kecuali karena manusia bisa hidup tanpa riba. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa banyak orang yang hidup tanpa riba. Di zaman sahabat betapa banyak orang yang bisa hidup tanpa riba. Di zaman keemasan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin betapa banyak orang yang hidup tanpa riba. Bahkan di zaman sekarang betapa banyak orang yang bisa hidup tanpa riba. Tapi memang ya kadang-kadang orang hidup tanpa riba dia menjadi susah atau menjadi kekurangan memang tapi dia masih bisa hidup siapa yang memaksa anda untuk hidup mewah siapa yang menyuruh anda untuk hidup mewah siapa yang mewajibkan anda untuk hidup mewah iya. hidup sederhana tanpa riba itu lebih mulia lebih mulia daripada hidup mewah tapi bergelimang riba iya. Ustadz bagaimana? Sekarang saya sudah terlanjur. Ya. Saya sudah terlanjur melakukan hal tersebut. Saya katakan, cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan riba sesegera mungkin. Tinggalkan riba sekuat tenaga. Ya. Kapan bisa meninggalkannya? Lebih cepat itu yang menjadi kewajiban kita. Ya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas yang jawabannya telah diberikan Ustaz. Barakallah fiq. Dan untuk pertanyaan terakhir kita angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 021 823 6543 ya. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Indra di Kaltim Balikpapan. Indra, Pak Indra di Kaltim. Silakan Pak Indra. Eh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Dua pertanyaan Yang besar. Apakah kalau kita mempelajari kaidah fikih itu secara otomatis mempelajari sudah mempelajari eh, ilmu usul fikihnya. Yang kedua Ustaz untuk kasus tertentu misalnya orang yang sakit mah lambung parah bagaimana hukumnya ibadahnya di bulan puasa kalau siang tidak bisa puasa kalau dia melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya nah, itu aja Ustaz pertanyaan saya ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustaz silakan Ustaz Masalah eh, apakah seseorang apabila sudah mempelajari ilmu kaidah fikih ini berarti dia sudah mempelajari juga ilmu usul fikih ya. E, jawabannya adalah tidak, tidak otomatis. Tidak otomatis karena apa? <clears throat> karena ilmu usul fikih itu mempelajari tentang dalil-dalil. Mempelajari tentang mana dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian mempelajari tentang bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang sudah bisa dijadikan sandaran tersebut. Ini eh, topik usul fikih yang inti. Ya. Topik usul fikih yang inti adalah mempelajari mana dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran, mana hujah yang kuat. Kemudian bagaimana seseorang bisa menyimpulkan hukum masalah dari dalil-dalil yang kuat tadi. Ini topik utama usul fikih. Sedangkan topik utama kaidah fikih adalah tentang perbuatan manusia. Ya, tentang perbuatan manusia. Sehingga karena perbedaan topik ini menjadikan tidak ada ketergantungan antara kaidah usul fikih dengan kaidah kaidah fikih ya. Orang yang yang tahu banyak kaidah fikih ya, belum tentu dia tahu banyak kaidah usul fikih. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tahu banyak kaidah usul fikih belum tentu dia tahu banyak kaidah kaidah fikih karena memang ranahnya berbeda. Ya. Masalah yang dibahas itu berbeda. Dalam usul fikih masalah yang dibahas adalah dalil-dalil syariat. Mana dalil yang kuat, dan bagaimana seseorang mengambil mas mengambil hukum suatu masalah dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan masalah yang dibahas dalam e, kaidah fikih adalah perbuatan manusia. Ya, kalau ada yang seperti ini, ya, jawabannya apa? Kita jawab dengan kaidah kaidah fikih. Makanya ini karena perbedaan masalah yang dibahas maka tidak ada kelaziman. Tidak ada Eh, tidak otomatis orang yang tahu kaidah fikih itu berarti dia tahu banyak tentang usul fikih. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tahu banyak usul fikih tidak otomatis tahu banyak tentang kaidah fikih. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang kedua yang ditanyakan adalah tentang orang yang mempunyai masalah mah yang akut, yang parah. Ya. Bagaimana puasanya? Mah atau penyakit ini yang yang sudah parah ya. Pada secara garis besarnya kita harus tahu sakit ya. Penyakit itu ada dua jenis. Penyakit itu ada dua macam. Penyakit yang pertama adalah penyakit yang menahun. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Apabila penyakit seseorang ya tidak diharapkan lagi kesembuhannya dan dia tidak mungkin bisa berpuasa dengan adanya penyakit itu kalau dia berpuasa malah membahayakan jiwanya maka orang yang demikian ya gugur kewajiban puasanya dia wajib membayar fidyah setiap harinya memberikan makan kepada satu orang miskin. Ya. Inilah fidyah. Bisa di diartikan sebagai tebusan, ya. Tebusan dari kewajiban dia berpuasa. Fidyah ini ya harus dikeluarkan ketika sebabnya sudah terjadi. Sebab membayar fidyah adalah dia tidak puasa. Sehingga di hari pertama dia bayar fidyahnya ketika akhir hari pertama. Tidak mu, tidak boleh bagi dia untuk membayar seluruh fidyah untuk bulan Ramadannya di hari pertama, tidak boleh. Yang sah hanya hari pertamanya saja apabila dia membayar fidyahnya 30 porsi makan untuk untuk para miskin ya, orang-orang yang miskin. Dia kumpulkan 30 orang miskin kemudian dia kasih e, makanan yang pantas untuk mereka di hari pertama. Ini yang sah bagi dia hanya fidyah di hari pertama saja. Sedangkan hari kedua seterusnya dia harus ganti. Dia harus ulang. Ya. Makanya ya, fidyah ini harus diperhatikan. Membayarnya harus setelah sebab membayar fidyahnya ada. Kalau sebelum membayar sebelum sebab membayar fidyah ada, maka membayar fidyahnya ini tidak tidak sah. Makanya sahabat Anas ibn Malik ya, ketika sudah sangat tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, yang biasa beliau lakukan adalah membayar fidyah di hari ke-30. Di hari ke-30 beliau mengumpulkan para fakir miskin untuk makan bersama-sama itu sebagai fidyah untuk satu bulan e, puasa ya, satu bulan puasa Ramadan. Lebih simpel seperti itu. Atau kalau bisa ya, misalnya setiap hari di apa dia memberikan makanan kepada satu orang miskin, ini juga tidak tidak masalah, ya. Satu orang miskin setiap hari. Walaupun orang miskinnya sama ya, setiap hari dia kasih lagi. Nanti besoknya kasih lagi orang yang sama tidak masalah. Berbeda kalau di hari ke-30 dia memberikan 30 porsi makan kepada satu orang miskin. Ini tidak boleh. Kalau caranya ya kepengen satu hari 30 porsi maka cari orang-orang yang berbeda. Ya. Tapi kalau setiap hari maka boleh memberikan kepada orang yang orang yang sama karena setiap hari itu ibadah yang berbeda ya, ibadah yang berbeda. <clears throat> Taib. Yang kedua, jenis penyakit yang kedua adalah jenis penyakit yang bisa hilang. Ada harapan untuk sembuh. Dan bisa kuat untuk puasa lagi. Penyakit yang demikian, maka kalau ada penyakit yang demikian ya, maka seseorang tidak diwajibkan puasa di saat dia sakit. Tapi dia diwajibkan untuk mengkodoknya di hari lain ketika dia sudah sudah sehat. Ya. Maka kita harus tahu jenis penyakit tersebut. Ya. Mah yang akut tersebut. Ya. Apakah ada harapan untuk sembuh ataukah tidak? Apabila tidak ada harapan sembuh, maka hukumnya tadi fidyah ya dia tidak wajib berpuasa dan dia membayar fidyah. Apabila ada harapan untuk sembuh ya, harapannya besar, maka ketika itu dia harus menunggu sakitnya sembuh, kemudian setelah itu dia mengkodok puasanya ketika sudah ketika sudah sudah sehat ya. Demikian jawabannya Allah taala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas yang telah diberikan Ustaz dan demikianlah jawaban untuk Pak Indra di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar-benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Indra merupakan pertanyaan, pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini sebelum kita akhiri kami akan bersama pada saat menyampaikan kata penutup silakan Ustaz. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya kenikmatan bisa bisa menyelesaikan kajian ilmiah pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan poin-poin masalah-masalah yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam eh, perincian dari kaedah kaidah fikihnya. Karena kajian kita pada kesempatan kali ini dan kajian yang lalu ini ya tentang mukaddimah kaedah fikih ya. tentang pendahuluan ilmu kaedah fikih. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perincian dari kaedah-kaedah fikih yang dibahas oleh